Kita kepada orang tua, ikhwata Islam azani azanillahu kum sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya akal Islam bakti kepada orang tua diberikan balasan oleh Allah di dunia dan akhirat. Sebagaimana durhaka kepada orang tua diberikan balasan di dunia dan akhirat. Kata Rasulullah Isnan, ada dua dosa. Yu'ajjiluhuma fid dunya wal akhirah. Allah percepat sanksinya di dunia dan di akhirat. Apa itu yang pertama zulm, kezaliman. Yang kedua yaitu ukukul walidain dan durhaka kepada orang tua kita. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Maka setiap kita tentu berpikir bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita alhamdulillah selama ini sudah banyak ya mengkaji ilmu-ilmu Islam. Kita alhamdulillah sudah mengetahui banyak sekali dalil-dalil tentang bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Namun terkadang akhi memang ya suatu amal itu semakin berat, ya, semakin besar pahalanya semakin berat ya. Besar pahalanya berbakti kepada orang tua, tapi ternyata godaan setan untuk apa namanya, ya melaksanakannya berat juga. Apalagi kalau antum di Masya Allah, Subhanallah ya, dicoba dan diuji oleh Allah dengan orang tua yang apa ya, nyebelin. Orang tua yang keras. Orang tua yang suka sumpah serapah. Orang tua yang ya keras terhadap anak-anaknya. Ada lagi seorang anak diuji dengan orang tua yang sudah tua, dan dia tidak mampu apa-apa, hanya bisa marah-marah. Fawallah, ini ujian yang berat buat Anda dan buat kita. Diuji kita bagaimana bakti kita kepada orang tua kita. Padahal ya kewajiban kita sebagai seorang anak berusaha bagaimana caranya berbuat ihsan kepada orang tua kita. Maka yang pertama ini ya akhi, mentaati kedua orang tua kita dalam perintah-perintahnya selama itu tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah dengan cara berbuat ihsan. Allah berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Sebatas kita tidak menyakiti kepada orang tua tidak cukup. Yang penting saya tidak menyakiti orang tua saya. Tapi Allah mengatakan wabil walidaini ihsana dan hendaklah kepada kedua orang tuamu berbuat ihsan. Allah di dalam Al-Qur'an di dalam ayat ini tidak menjelaskan makna ihsan. Syekhul Islam mengatakan bahwa setiap syariat atau dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat maka batasannya dikembalikan kepada adat istiadat. Maka setiap yang bermakna ihsan menurut adat kita, maka itu yang diperintahkan oleh Allah selama tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang akhi, suatu adat kepada adat yang lainnya berbeda-beda. Di satu adat dianggap suatu perbuatan kepada orang tuanya dianggap lumrah tapi di adat yang lainnya itu tidak lumrah. Mungkin di suatu tempat seorang anak memanggil bapaknya dengan panggilan namanya sudah biasa, tapi di tempat yang lainnya tidak demikian. Maka seperti ini tentu dikembalikan kepada urf kata para ulama. Apa itu? Itu adat istiadat. Maka Allah memutlakan di sini wabil walidaini ihsan. Ihsan di sini berbentuk nakirah. Dan nakira mempunyai makna umum, berarti semua masuk padanya perbuatan ihsan. Kita ya mengirimi uang misalnya tiap bulan, kita berbuat baik dengan cara apa? Kita berusaha untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang tua kita. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu arba setiap pagi dan petang mendatangi rumah ibunya dan berkata assalamu alayki ya ummah Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu, hai Ummah? Apakah kita pernah ya akal Islam setiap hari misalnya kita datangi orang tua kita, tanya keadaannya, bagaimana keadaanmu ibu? Ada sesuatu yang bisa saya bantu? Berapa kali dalam seminggu kita melakukan itu, Pak? Terkadang dalam seminggu pun kita jarang bertemu dengan orang tua kita. Kita sudah disibukkan dengan anak istri kita, kita sudah disibukkan dengan ya pekerjaan kita, dengan dunia kita. Setelah itu kita lupa kepada orang tua. Ikhwatul Islam azami Allah wa iyyakum. Ali bin Husain seorang tabiin, dia berkata, Aku selalu menemani ibuku ketika makan. Aku selalu berbakti kepada orang tuaku, yaitu kepada ibuku. Tapi aku tidak ya tidak menemani ibuku ketika makan. Ketika ditanya, kenapa hai Ali? Kata ya kata Ali bin Husain apa? Akh akhsya an aku lukmah. Aku khawatir, saya takut mengambil makanan yang ternyata ibuku lebih dahulu melihat makanan itu. Sehingga akhirnya saya khawatir saya berdurhaka kepada orang tua saya. Masya Allah, subhanallah. Iya. Sampai-sampai beliau takut kalau beliau mengambil makanan yang ternyata ibunya sudah melihat makanan itu dan beliau menginginkan ternyata didahului oleh kita. Sampai-sampai demikian Ali bin Hussein takut dan khawatir sekali. Subhanallah, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Lihat bagaimana kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua. Lalu kemudian yang pertama bertawasul dengan amalan salehnya. Ia berkata, Ya Allah, Ya Rabb, dahulu aku punya orang tua yang sudah renta. Dan aku tidak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tuaku. Suatu malam, aku terlambat pulang. Kudapati orang tuaku sudah tidur. Lalu kemudian aku pun memeraskan susu untuk kedua orang tuaku. Aku bawa susu itu. Ternyata keduanya sudah tidur. Dan aku tidak mau mendahulukan untuk memberikan minuman ini kepada istri dan anak-anakku sebelum orang tuaku. Maka aku tunggu sementara gelas itu di tanganku. Terus aku tunggu sampai subuh. Ya sampai keduanya pun kemudian bangun. Lalu aku berikan susu tersebut kepada orang tuaku. Setelah itu aku berikan kepada anak istriku. Ya Allah, kalau memang dahulu itu ikhlas. Fafarij anak, Ya, selamatkan kami dari mara bahaya ini apa yang terjadi batu itu pun bergeser subhanallah ya fatlah Islam terkadang Pak kita sebagai suami lebih bakti kepada istri daripada kepada orang tua Padahal sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, lebih berat orang tua daripada istri ya Islam azani Allah ya. Bahkan suatu pernah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat anaknya Abdullah bin Umar dilalaikan oleh istrinya. Dilalaikan oleh istrinya selalu terlambat selalu berjamaah. Umar melihat istrinya tidak baik. Maka kemudian Umar menyuruh anaknya untuk mentalak istrinya. Maka Abdullah bin Umar melapor kepada Rasulullah SAW. Ya maka Rasulullah bersabda, taati bapakmu. Sampai demikian, seorang laki-laki hendaknya lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak dan istrinya ya akhir Islam azan ya Allah ya. Maka ini ya, yang kedua yaitu wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat ihsan kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga ya akhir Islam, berbakti kepada orang tua yang ketiga yaitu mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, yang sopan santun. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Jangan kamu katakan kepada orang tuamu, uf. Apa itu uf? Kalau orang Indonesia nyebutnya apa ya? cis ya ah apa yang sifatnya apa membentak orang tua kita. Wala tanharhuma, jangan kalian bentak keduanya. Wa kullauma kaulan karima dan ucapkan kepada kedua orang tuamu kata-kata yang mulia, kata-kata yang lemah lembut, yang penuh dengan sopan santun. Lihat Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan oleh bapaknya, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu, aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, maka ia pun berkata dengan penuh kesantunan. Ia berkata, Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Ya, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya akhwan Islam azani allahu ayakum. Kemudian ya akhi, yang keempat, berbakti kepada orang tua itu adalah dengan cara mendoakan mereka. Di dalam Al-Quran, kita di, diajarkan untuk mendoakan orang tua. Allah berfirman wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan rabbirhamhuma ya rabb sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku, mendidikku semasa aku kecil. akan kepada kedua kedua orang tua kita ya akal Islam. Doakan kedua orang tua kita. Disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya sangat tinggi di dalam surga. Kemudian ia bertanya, "Ya Rabb, dari mana aku bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini?" Allah mengatakan, "Karena doa anakmu untukmu." Subhanallah ya akal Islam. Bukankah anak anak doa anak soleh itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk ibunya dan dan dan, dan ayahnya. Naam. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam" Apabila anak Adam telah meninggal dunia, in anhu sairu amalihi illa min salat. Terputus darinya seluruh amalannya kecuali dari tiga. Yang pertama apa? Waladun salihun yad'u lahu anak soleh yang mendoakannya. Syekh Albani rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau berkata, ketahuilah bahwa yang sampai kepada orang tua itu bukan hanya doa. Akan tetapi seluruh amalan soleh yang diajarkan oleh orang tua kepada anak, maka itu semua sampai kepada orang tuanya. Walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan doa di sini merupakan tanbih kata beliau agar seorang anak sering-sering mendoakan orang tuanya. Berapa kali Pak kita mendoakan orang tua kita? Dalam sholat kita? Apakah setiap sholat kita mendoakan orang tua kita? Apakah kita mendoakan setiap orang tua kita hanya sebulan sekali saja? Atau kita selalu lupa untuk mendoakan orang tua kita? Ya akhi, kalau Imam Ahmad bin Hambal berkata, ya la, la ziltu ad'u lisyafi'i mundu thalathina sanah. Semenjak 30 tahun yang lalu aku mendoakan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau gurunya. Maka seharusnya kepada orang tua itu lebih lagi. Ikhwatul Islam wa ayyakum. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti kepada orang tua. Ini faidah yang pertama yang bisa kita hmm. petik dari ayat yaitu ini memberikan kepada kita sebuah faidah yang agung. Apa itu? Yaitu mendidik kita untuk berjiwa taslim. Apa itu taslim, Pak? Taslim artinya penyerahan diri yang total kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalatu wassalam kepada ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Inilah hakikat tasbih. Padahal yang diperintahkan itu berat sekali, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Nah, sedangkan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Ternyata subhanallah, taslim yang luar biasa. Apakah Nabi Ismail bertanya, kenapa ya ayahku, apa dosaku? Nabi Ismail tidak berkata begitu. Apakah Nabi Ismail berkata, entah dulu ayahku, tunda dulu. Barangkali ada ayat lagi yang memasuk atau yang lainnya. Ternyata Nabi Ismail alaihissalatu wasallam tak berpikir panjang, akhi. Maka ia berkata, Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja yang diperintahkan kepadamu. Inilah hakikat taslim. Subhanallah. Ini taslim yang luar biasa. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesempurnaan iman seseorang sampai terpenuhi tiga ya perkara. Allah berfirman fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman, kata Allah. Sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, hatta yuhakimu kafi syajara bainahum sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Sumala yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat dalam hatinya, ya untuk menerima keputusanmu wa yusallimu taslima dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Apa itu taslim yang benar sebenar-benarnya taslim, Yaitu ketaatan tanpa bertanya kenapa. Seperti dahulu ketika para sahabat diturunkan ayat tentang haramnya arak. Apa yang terjadi Bapak sekalian para sahabat tan tanpa bertanya lagi langsung diambil kendi-kendi arak di, di apa ditumpahkannya ke jalan-jalan. Tanpa bertanya kenapa wahai Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang hijab, maka para sahabat tanpa berpikir panjang untuk berkata panas atau yang lainnya, langsung ditarik gorden-gorden rumah, langsung mereka tutup aurat-aurat mereka. Itulah hakikat taslim namun terkadang jiwa taslim di hati kita masih lemah. Ketika perintah itu atau larangan tersebut ternyata tidak mendukung ke kepentingan dunia kita, seringkali kita berpikir 12 kali dulu. Ada seseorang ketika dia sudah mulai ngaji, ternyata ia tahu bekerja di bank konvensional ternyata haram. Orang yang berjiwa taslim pasti dia tidak akan berpikir panjang selesai. Saya mau keluar hari ini juga. Tapi ketika taslimnya kurang, dia akan berpikir, saya nanti mau ngasih makan anak istri saya pakai apa. Seakan ia kurang yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Seringkali ya akal Islam, jiwa taslim kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang tua kita, di dalam sholat kita, di dalam segala macam kehidupan kita, terutama perintah-perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa taslim kita diuji terlebih, Pak, ketika di depan kita maksiat dan syahwat kita sedang tinggi dan tidak ada siapapun orang yang melihat kita. Disitulah jiwa taslim kita itu diuji betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat Nabi Yusuf alaihissalam di hadapannya seorang wanita bangsawan yang sangat cantik jelita. Tidak ada di kamar itu siapapun. Sedangkan Nabi Yusuf sebagai seorang pemuda yang tentu masih kuat syahwatnya. Tapi subhanallah, ya taslimnya di Nabi Yusuf wassalam memang betul-betul teruji. Sedangkan kita kita belum teruji. Kita seringkali gugur di tengah jalan ya Islam azan ya Allah wa yakum. Maka Nabi Ismail alaihissalatu wassalam yang luar biasa taslimnya kepada Allah dan Rasulnya. Ia berkata, Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu itu. Akal Islam untuk melatih jiwa taslim ini ya akhi, butuh kepada akidah. Melatih jiwa taslim dan menumbuhkan jiwa taslim ini akhi butuh kepada keimanan kepada Allah Makanya sebagaimana sudah saya kaji ya tadi malam, seseorang tidak akan tumbuh jiwa taslimnya kecuali dengan iman kepada Allah dan hari akhir Semakin ia mencintai Allah, semakin ia mengenal Allah, semakin ia berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Saya yakin, Pak, pada waktu itu jiwa taslimnya semakin kuat dan semakin ia rela untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا wajabat lahul jannah kata Rasulullah. Siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Apa makna ridho Allah sebagai Rabb? Antum ridho Allah sebagai Rabb? Baik, apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti kita harus ridho dengan keputusan dan ketentuan Allah. Konsekuensinya berarti kita harus mau diatur oleh Allah. Kenapa? Karena kita ridho Allah sebagai Rabb dan Rabb artinya pemilik. Karena kita yakin bahwasanya kita milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat jiwa taslim yang disebutkan dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin berikan kabar gembira tentang orang-orangnya kepada orang-orang yang sabar itu alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilahi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berucap inna lillah. Kenapa kita disuruh untuk mengatakan inna lillah? Apa makna inna lillah? Inna lillah artinya sesungguhnya kami milik Allah. Kenapa kita diperintahkan ketika ditimpa musibah berucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Karena ya akhul ini Islam ini konsekuensi yang besar ya akhi. Ketika seseorang berkata inna lillah sesungguhnya kami milik Allah, berarti kita harus taslim kepada Allah. Berarti kita harus menerima semua yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Berarti kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam terkadang ketika kita dicukur oleh tukang cukur muncul jiwa taslim kepada tukang cukur. Ketika tukang cukur berkata kepada antum, maaf pak, kepalanya tolong dimiringin ke kanan sedikit. Antum pun tanpa berpikir panjang lagi, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, antum gerakan kepala antum. Pernahkah kita mentaati Allah seperti itu ya akal Islam? Iya. Kemudian faedah yang ketiga di dalam ayat ini. Apa itu ya akhwan Islam? Bahwa ternyata untuk taslim butuh kepada kesabaran. Makanya kemudian Nabi Ismail berkata, Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku, wahai ayahku, insyaallah termasuk orang yang sabar, wahai ayahku. Naam ya akhi. Untuk taslim kepada Allah dan Rasulnya kesabaran. Sabar. Ikhwatal Islam mazani Allah wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru fil iman biman bimanzilati ra'si fil badan." Sabar di dalam keimanan itu seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, Demikian pula iman tak akan hidup tanpa kesabaran. Mentaati Allah butuh kesabaran tidak? Nah. Allah berfirman wa'mur ahlaka bis salati bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Ketika antum menjalankan sunnah Rasul, butuh sabar tidak? Iya Allah. Ketika antum berusaha melanggung, melanggengkan suatu amalan saleh, butuh sabar tidak? Iya Allah. Ketika antum mau sholat dan berbagai macam terkadang berat di hati ada, butuh sabar tidak? Naam Allah. Makanya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wasabiru, warabitu. Iya. Yeah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus berusaha untuk kalian sabar. Kalau kita tidak bisa sabar ya Ahok Islam, maksiat terpampang di mata kita. Barangkali kita akan mudah kemudian gugur di tengah jalan. Kita hidup di zaman fitnah ya. Kemaksiatan di mana-mana, fitnah di mana-mana, syahwat di mana-mana. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah kesabaran, mungkin kita akan terhempas dengan arus yang sangat yang dahsyat seperti ini. Ikhwata Islam azani Allah wa Memang sabar itu ya akhi berat sekali. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan sabar itu seperti sinar matahari. Beliau bersabda, As-sabru dia. Ketika Rasulullah mengatakan sholat itu nur cahaya. Dan sabar itu dia. Padahal nur dan dia itu adalah sesuatu yang hampir sama. Cahaya, tapi bedanya kalau nur itu cahaya yang tidak mengandung panas. Sedangkan dia atau bau itu adalah cahaya yang mengandung panas. Antum lihat cahaya matahari, panas, tapi bermanfaat untuk kehidupan manusia. Demikian pula kesabaran, panas. Kata sabar itu tidak sampai 5 cm. Tapi untuk mengaplikasikannya, Pak, luar biasa. Butuh kepada kekuatan, Bapak. Iya. Sabar ketika mentaati Allah, sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika kita ditimpa musibah-musibah dan malapetaka dalam kehidupan. Makanya subhanallah, ujian Allah kepada orang-orang yang sabar luar biasa. Allah berfirman, "Ya inna ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang yang sabar. Maka ya akal Islam, siapa yang ingin dijadikan sebagai imam dalam agama ini, hendaklah ia gunakan dua perkara, ilmu dan sabar. Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Dan kami jadikan di antara mereka menjadi imam-imam ketika mereka sabar dan mereka pun yakin kepada ayat-ayat kami. Kata Ibnu Ibn, Ibn Taimiyah, "Fabi sabri wal yakin tunalul imamatu fid din." Dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat, maka imamah dalam agama itu akan kita raih ya akhul Islam. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini memberikan kepada kita pencerahan, memberikan kepada kita kekuatan. Yang pertama, untuk senantiasa kita ingat kepada orang tua kita, dan berbakti kepada mereka. Yang kedua, agar kita berusaha untuk berjiwa taslim. Taslim yang sempurna. Taslim yang betul-betul menunjukkan kepada kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ya akhi, kita diberikan oleh Allah kesabaran dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Sabar di atas ketaatan, di atas sunnah. Sabar di atas meninggalkan maksiat. Sabar pula ketika musibah itu menerpa kehidupan kita. Sekarang kita belum mendapatkan ujian yang serius. Sekarang keimanan kita belum mungkin teruji oleh Allah. Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum?" Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum menimpa kalian yang menimpa orang-orang sebelum kalian itu? Masat humus humul ya uh, apa? masatumul ba'sa wa dharra. Mereka ditimpa kesulitan, kesusahan. Wa zulzilu kemudian mereka pun diguncang sampai-sampai Rasul dan orang yang beriman berkata, "Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu datang?" Kita sekarang masih diberikan oleh Allah kenikmatan demi kenikmatan dengan keimanan kita. Kita belum diuji, walaupun kita tidak mengharapkan ujian. Iya, kita hanya bisa berharap kepada Allah, ya Allah, Berikan aku kesabaran untuk istiqomah sampai akhir hayatku. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.